Nikmat yang kita sendiri tidak akan mampu untuk memerinci satu demi satu. Maka menyikapi semua nikmat itu dengan penuh rasa syukur adalah merupakan satu bentuk pengamalan syariat dan begitulah syariat menuntunkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyah syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Masalah tauhid adalah masalah yang senantiasa diangkat di kalangan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Di antara misi utama adalah membumikan tauhid kepada kaumnya, kepada para pengikutnya. Sehingga perbincangan masalah tauhid tidak akan pernah usai. Dan dengan sebab tauhid itu pula perseteruan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin dengan sebab at-tauhid. Dan dengan sebab at-tauhid itu pula seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan satu kemenangan yang hakiki yaitu di yaumil qiyamah nanti di akhirat nanti ia mendapatkan keutamaan dengan sebab tauhid yang ia yakini di dalam hatinya maka memperbincangkan tentang tauhid tentu tidak akan habis tidak akan lekang oleh masa. Karena permasalahan tauhid adalah permasalahan yang senantiasa ada. Seiring dengan permasalahan eh, kesyirikan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya kaum musyrikin akan senantiasa bermunculan di berbagai tempat, di berbagai masa, di berbagai zaman. Dan kenyataan yang kita hadapi dakwah tauhid itu senantiasa disampaikan ke tengah umat. Hatta di negeri tauhid Saudi Arabia para masyayikh, para ulama, para khatib di mimbar-mimbar senantiasa menyampaikan permasalahan tauhid. Senantiasa mengingatkan agar umatnya tetap bertauhid dan menyingkirkan berbagai macam syirkiat, kesyirikan. Karena kesyirikan itu akan senantiasa bermunculan. Sebagaimana bisa kita pelajari dari kehidupan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan tumbuh dalam kadar yang mungkin awalnya tidak begitu kentara atau bahkan mungkin tidak dirasakan oleh umat. Contoh misalnya ketika masa fatrah. Sebelum Nabi Nuh alaihissalatu diutus untuk menyampaikan masalah tauhid kepada kaumnya. Maka masa ataupun kaum daripada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam tergelincir kepada permasalahan kesyirikan disebabkan dengan hal-hal yang awalnya adalah diniatkan sebagai satu perbuatan yang baik. Apa itu? Ingin menghormati orang-orang soleh. Ingin menghormati orang-orang soleh. Kemudian mereka membuat rupa, membuat bentuk, membuat satu gambaran. Ya, katakanlah mungkin berhala, patung dari orang-orang soleh tersebut. Yang awalnya adalah untuk mengenang jasa-jasa mereka. Yang awalnya adalah untuk menghormati kesolehan mereka. Seiring dengan perjalanan waktu dan semakin gelapnya ilmu, ya, ilmu semakin redup, kejahilan semakin merajalela. Maka bentuk rupa patung yang awalnya adalah untuk menghormati orang-orang soleh, justru kemudian dijadikan sebagai sesembahan. Maka kemudian Nabi Nuh alaih salatu wassalam diutus untuk menyampaikan bahwasannya apa yang dilakukan oleh kaumnya adalah satu perbuatan yang sesat, yang salah. Maka dakwah dakwatu tauhid disampaikan kepada kaumnya. Dan tentu saja ketika kejahilan itu merajalela, ketika penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala bercokol, maka kemudian dakwah dakwatu tauhid itu pun mendapatkan pertentangan. Dan begitulah para rasul Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dakwah tauhid terus-menerus dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya, kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam Nabi Isa dan sampai kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang utama dan yang pertama kali atau yang kali pertama disampaikan adalah proses membersihkan kesyirikan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang ada di tengah umatnya. Maka dakwah tauhid disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kaum musyrikin Quraisy, kepada orang-orang Arab dan kepada siapa saja yang mendengar dakwah beliau. Ya, sehingga dengan dakwah tauhid itu pula para sahabat ashabikunal al awalun mendapatkan teror, mendapatkan berbagai tekanan, mendapatkan berbagai penyiksaan dengan sebab tauhid. Bilal bin Rabbah radhiyallahu anhu disiksa. Dan ketika disiksa ia hanya menyampaikan satu kalimat ahad, ahad, ahad. Itu menunjukkan gambaran betapa dakwah tauhid berusaha untuk tidak dimunculkan di tengah-tengah masyarakat Quraisy di Mekah saat itu. Dan mereka berupaya orang-orang yang telah mendapatkan hidayah tumbuh iman pada diri mereka diusahakan untuk kemudian kembali kepada kekafiran. Namun upaya-upaya itu tidak mendapatkan hasil, justru semakin banyak orang-orang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun dengan sebab itu siksaan demi siksaan, intimidasi demi intimidasi, tekanan demi tekanan, bahkan pembunuhan demi pembunuhan, meskipun dengan sebab dakwah tauhid, ya, tetapi ya, dakwah tauhid itu tetap terus berjalan karena ketika dakwah tauhid itu terus disampaikan semakin banyak orang yang kemudian mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah ya, dan tumbuh keimanan pada diri mereka. Maka perbincangan masalah tauhid tidak akan lekang, tidak akan lengkang oleh keadaan masa. Akan terus ada. Karena sesungguhnya berbagai macam bentuk kesyirikan pada hakikatnya sama Dulu ada yang memuja, memuji, mendewakan ataupun bahkan menyembah kepada pohon, kepada matahari, kepada bintang, kepada orang-orang soleh yang sudah mati dan seterusnya. Maka pada masa sekarang pun bentuk-bentuk kesyirikan pada hakikatnya sama. Ya, mendatangi kuburan orang-orang soleh kemudian meminta bertabaruk dan lain sebagainya. Mendatangi pohon-pohon yang dianggap sebagai pohon yang keramat. Mendatangi batu, mendatangi berbagai macam bentuk ya, benda-benda makhluk-makhluk Allah yang kemudian diibadahi ataupun disembah. Itu hakikat perseteruan antara tauhid dan kesyirikan itu akan senantiasa ada. Maka penting sekali kita untuk merefresh, menyegarkan kembali ingatan kita betapa penting dakwah tauhid. Dan tentu saja tauhid dengan segala macam ya, dengan segala macam pembahasannya tentu adalah perkara yang tidak boleh untuk kita lupakan. Dalam ayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Dalam surat Al-An'am ayat ke-82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapakah di antara kami ya, yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya sendiri maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, laisa dzalik bukan begitu pengertiannya. Ya. bukan begitu pengertiannya. Ya. Innama huwa asyirku. Sesungguhnya yang dimaksud dengan berbuat zalim di dalam ayat ke 82 surat Al-An'am itu adalah yang dimaksud adalah kesyirikan, asyirku. Alam tasma'u qaula Luqman libni. Bukankah engkau telah mendengar nasihat Luqman kepada anaknya? Ya. ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Ya, sebagaimana diriwayatkan di dalam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Maka <clears throat> kita ketahui bahwa para sahabat ya, diingatkan terus menerus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu yang disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk senantiasa berhati-hati dan waspada di dalam bentuk kezaliman yaitu dalam bentuk kesyirikan ya, kezaliman kepada berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam bentuk menyekutukannya dalam bentuk mensyarikatkannya Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan zalim yang sangat besar. Ini betapa pentingnya ya, hal yang terkait dengan permasalahan tauhid ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim atau dalam Sahih Muslim Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda al-imanu bin uwasituna sittuna su'bah. Bahwasannya keimanan itu terdiri dari 60-an cabang. Atau di dalam riwayat yang lain disebutkan au sab'una su'bah atau 70-an cabang. Ya. Fa afdaluha qaul la ilaha illallah dan yang paling utama dari cabang tersebut adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendah dari cabang keimanan itu adalah menyingkirkan sesuatu yang akan mengganggu jalan, yang akan mengganggu jalanan. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita mendapatkan satu bentuk Informasi bahwasannya kalimat la ilaha illallah yang itu merupakan kalimat tauhid adalah merupakan satu ucapan yang paling utama. Dari sekian cabang keimanan, di antaranya cabang keimanan yang paling utama adalah seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini tentu saja menjadikan permasalahan Tauhid adalah permasalahan yang sangat urgen sekali. Permasalahan yang sangat penting sekali. <clears throat> Maka kita akan dapati ya, ketika pembahasan terkait dengan tauhid ataupun ketika kita menyelami memperbincangkan tentang tauhid kita akan dapati bahwasanya at-tauhid menjadi sebab as-sa'adah, menjadi sebab munculnya kebahagiaan. Wa yukafir adz-dzunub dan dengan sebab tauhid itu pula menjadi sebab ya, terpupusnya dosa-dosa. Ya. Maka kita akan dapati di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya bna Adam, lau ataita lau ataitani biqurabil ard ya, khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai Ibnu Adam, wahai manusia, ya. bila engkau mendatangiku, mendekat kepadaku dengan membawa sepenuh bumi dosa, dengan membawa dosa sepenuh bumi. Ya. Kemudian engkau datang kepadaku, menjumpai aku, yaitu menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Maka sungguh aku akan mendatangimu dengan magfirah yang sepenuh bumi. Itu menunjukkan bahwasannya masalah tauhid adalah masalah yang sangat besar sehingga meskipun manusia dalam keadaan menjumpai Allah Subhanahu wa taala, datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosanya yang sedemikian banyak sepenuh bumi. Maka ketika pada diri orang tersebut tidak ada bentuk penyekutuan, bentuk penyerikatan, bentuk kesyirikan sedikit pun, maka Allah akan mendatangi orang tersebut dalam keadaan membawa magfirah, membawa ampunan sepenuh bumi. Itu diantara faidah bahwasannya ketika tauhid itu benar-benar tumbuh pada diri seseorang, maka ahlu tauhid adalah orang yang akan mendapatkan keberuntungan meskipun dosa-dosanya sedemikian banyak. Tapi bukan berarti lantas, oh kalau ahlu tauhid boleh berbuat dosa. Bukan demikian. Tetapi yang dimaksud adalah ketika ahlu tauhid itu namanya manusia mungkin melakukan satu bentuk kemaksiatan, sadar ataupun tidak sadar. Tetapi dengan tauhid yang ada pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala datang dengan membawa magfirah sepenuh bumi. Itu diantara keutamaan tauhid ya, yang tentu saja akan menjadikan satu kebahagiaan bagi orang yang mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab tauhid itu pula seseorang akan mendapatkan jannah sebagaimana disebutkan di dalam hadis atau dalam sahih Muslim Ya. Man mata la yus la yusrik billah la yusrik billahi syai'an dakhala jannah Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka ia masuk ke dalam jannah. Waman mata yusriku billahi syai'an an nar. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan meninggal dunia. Ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bertaubat dari bentuk penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dakhalan nar, ia akan masuk ke dalam neraka. Ini diantara faedah bagaimana tauhid itu bisa menjadi sebab seseorang terselamatkan dari siksa api neraka. Maka penting sekali memelihara tauhid, membersihkan diri kita dari berbagai macam bentuk hal-hal yang akan mencederai tauhid, hal-hal yang akan mengotori tauhid. Sehingga apa yang ada pada diri kita, tauhid yang ada pada diri kita tetap terjaga, terawat dan menjadi sesuatu ya, menjadi sesuatu yang akan menyebabkan kita selamat di yaumil akhir nanti. Betapa penting tauhid itu dan bahkan ya, tauhid itu adalah merupakan bentuk kemerdekaan seseorang dari segala bentuk penghambaan. Tahrirul insan minal ubudiyah. Ya, itu adalah tauhid. Kenapa demikian? Karena seseorang yang bertauhid ia tidak akan ya, menjadikan sesuatu itu menjadi ya, bentuk penghambaan dia kepada sesuatu tersebut. Dia menjadi orang yang pemberani. Dia menjadi orang yang bebas, merdeka dengan sebab tauhid. Dia tidak diperhamba oleh dunia karena tauhid. Dia tidak diperhamba oleh kekuasaan karena tauhid. Ia tidak diperhamba oleh manusia, sesama manusia karena tauhid. Ia tidak diperhamba oleh batu, pohon, matahari, bintang dan seterusnya karena pemahaman tauhid yang tumbuh pada dirinya. Sehingga ia benar-benar menjadi orang yang merdeka, tidak terikat menghambakan diri kepada sesuatu yang sesuatu itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sesuatu itu adalah sesuatu yang lemah. Sesuatu yang tidak bisa untuk menolong dirinya sendiri. Ya. Maka tahrirul insan minal ubudiyah. Dengan sebab tauhid, seseorang akan menjadi orang yang terbebas dari segala bentuk macam penghambaan. Baik penghambaan kepada dunia, harta, kepada kekuasaan, kepada wanita, kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Baik itu bentuknya matahari, batu, kuburan, dan seterusnya. Itu adalah dengan sebab tertanamnya tauhid pada diri seseorang. Sehingga sangat penting sekali seseorang untuk bisa memahami aspek permasalahan tauhid ini. Berbincang tentang tauhid adalah berbincang sesuatu yang tidak pernah aus oleh keadaan, oleh zaman. Anak-anak kita dari generasi ke generasi tentu harus dibekali dengan pemahaman tauhid. Karena ia akan menghadapi masa yang akan datang. Ketika akidah mereka kokoh, ya, insya Allah mereka akan mampu menghadapi ya, keadaan-keadaan di masa mereka hidup nanti. Itulah pentingnya menanamkan tauhid ya, kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita dan kepada masyarakat secara keseluruhan. Sehingga masyarakat yang bertauhid adalah masyarakat yang akan mendatangkan keberkahan dari keberkahan yang Allah berikan kepada masyarakat yang beriman, bertauhid dan senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita terus menggaungkan masalah-masalah tauhid, pembahasan-pembahasan tauhid, mudah-mudahan menjadi pengingat dan menjadi sesuatu yang akan mencegah kelalaian, ya, sikap lengah yang ada pada masyarakat terhadap ya, bentuk-bentuk ya, bentuk -bentuk penyesatan yang akan melahirkan bentuk-bentuk kesyirikan. Karena sesungguhnya syaitan tidak akan pernah berputus asa untuk menjerumuskan manusia ya, melakukan bentuk kesyirikan, melakukan bentuk kesyirikan. Ini yang harus terus kita waspadai karena sesungguhnya ya, syaitan akan berusaha menjerembabkan manusia untuk terjatuh <clears throat> kepada kesyirikan. Jika setan tidak mampu menjatuhkan manusia kepada kesyirikan, maka setan akan berusaha menjatuhkan seseorang kepada al-kabair, yaitu dosa-dosa yang paling besar dan seterusnya. Maka kita dapati pada masa sekarang orang-orang melakukan perbuatan syirik tetapi diiringi dengan perbuatan kabair. Melakukan perbuatan syirik, melakukan peribadahan, penghambaan kepada jin, tetapi ia juga melakukan perbuatan-perbuatan al-kabair. Dia menghamba kepada jin. Kemudian jin memberi syarat untuk membunuh. Maka kita akan dapati orang-orang yang ingin memiliki kesaktian-kesaktian kemudian menghamba kepada jin dan kemudian ia melakukan pembunuhan. Atau sebaliknya, Iya. Ketika seseorang datang ke kuburan yang katanya kuburan itu bisa ya, orang yang ada di dalam kuburan itu bisa mendatangkan kesuksesan di dalam berbisnis maka kemudian syarat berikutnya adalah ia berhubungan dengan wanita yang tidak terikat dengan pernikahan ya, dia berbuat zina dia harus berbuat zina yang demikian pun ada. Ya, seseorang datang ke kuburan yang katanya itu adalah kuburan ya, uh, dikatakan orang yang hebat begitu. Nah, kemudian disyaratkan untuk ya, melakukan zina. Naudzubillah. Setelah berbuat syirik, ya, satu perbuatan yang sangat nista, ya, kemudian melakukan perbuatan yang ya, termasuk dalam al-kabair. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Itulah keadaan manusia pada masa sekarang ini. Sehingga dakwah tauhid, dakwah ahlus sunnah harus terus dilancarkan di tengah umat. Ya, kita tidak bisa hanya membatasi dakwah untuk lingkungan kita, tetapi kita berupaya agar dakwah itu bisa diterima oleh masyarakat secara lebih luas. Karena sungguhnya ancaman kesyirikan itu adalah ancaman yang sangat sangat besar dan berpotensi bisa tumbuh di tengah masyarakat. Apalagi dalam kondisi negeri yang dalam keadaan mungkin ekonominya parah, mungkin keadaan situasi keamanan politik juga tidak menentu. Maka kondisi masyarakat untuk melakukan kesyirikan ya, atau terjatuh kepada kesyirikan potensinya sedemikian besar. Ya, mereka akan datang mencari jalan pintas ya, yang mereka sebut dengan jalan pintas, tetapi hakikatnya itu adalah perbuatan kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab ketika mental mereka lemah, moral mereka ya, tidak dipagari dengan ilmu sehingga mereka terkecoh dan kemudian tergelincir kepada perbuatan kesyirikan. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka membentengi kita, mengingatkan terus, menyegarkan kembali tentang bab atau pembahasan tauhid ini adalah sesuatu yang sangat urgen, sesuatu yang sangat penting sekali. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.